wal Marjan yang kita ambil pada kitab Zuhud wal Raqaiq kitab tentang zuhud dan ar-raqaiq yaitu permasalahan zuhud dan kelembutan hati yang pada pertemuan lalu kita telah sampai pada hadis yang keempat dalam bab ini dalam kitab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kisah tiga orang yang dulu pernah ada di zaman Bani Israel yang mereka ini memiliki ciri-ciri khusus yaitu abros orang yang punya penyakit belang ya Nah, jadi badannya ini warnanya belang-belang sehingga tidak indah. Demikian pula yang kedua akro, yaitu orang yang botak kepalanya sehingga nampak tidak indah dan tidak disukai manusia. Kemudian akma yaitu kisah orang yang buta. Tiga orang yang mana dia diuji oleh Allah Taala dengan datangnya seorang malaikat memberikan kepadanya apa yang mau diinginkan Adapun yang abros yang belang ingin supaya diberi kulit yang indah, kemudian juga apa warna yang bagus kulitnya dan juga diberikan hewan berupa seekor onta yang bunting yang kemudian berkembang berkembang semakin tambah banyak. Demikian pula yang kedua adalah si botak diberikan kepadanya rambut yang indah dan bagus Kemudian juga harta yang banyak berupa seekor sapi yang juga hampir melahirkan kemudian berkembang berkembang semakin banyak bahkan memenuhi satu lembah demikian pula orang yang buta didatangi oleh malaikat berupa seorang laki-laki yang datang kepadanya menanyakan apa yang dibutuhkan dia ingin diberi penglihatan kembali oleh Allah yakni makanya ingin supaya bisa melihat lagi kemudian diberi harta berupa seekor kambing yang juga hamil atau akan melahirkan maka semakin bertambah banyak satu lembah pula. Lalu setelah mereka berkembang dan menjadi kaya, maka datanglah kemudian ujian buat mereka, datangnya seorang malaikat yang dulu pernah mendatanginya, sekarang berubah dalam bentuk seperti orang yang dulu, yakni didatangi. Kepada orang yang tadi apa? Belang, dia dia malaikat datang dalam bentuk seorang semacam pengemis yang datang yaitu sebagai orang yang punya penyakit belang seperti keadaan dirinya dahulu dan juga miskin yang tidak punya apa-apa datang minta sodakoh ya tetapi apa yang terjadi kemarin telah kita bacakan hadisnya ditolak oleh si belang ini ya kemudian diingatkan ya bulan sepertinya aku dulu pernah mengenal kamu kamu dulu adalah orang yang punya penyakit belang lalu Allah mengembalikan kulitmu jadi indah bagus dan kamu pun diberi harta ya maka sekarang kamu tidak mau apa memberikan hartamu, nah, begitu. Dia bilang malah bahwa harta ini adalah warisi dari nenek-nenek kami, dari, dari bapak kami dan nenek moyang kami, ya turun temurun katanya. Dan lupa dengan nikmat Allah. Maka kata malaikat terakhir kemarin mengatakan apa? In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu dusta, jika kamu bohong ya pula, maka sungguh mudah-mudahan Allah akan menjadikan kamu seperti semula. Seperti keadaan semula, yakni dikembalikan secara asalnya. Begitu, ini ujian buat si belang. Kemudian yang berikutnya kita baca hadisnya sekarang. Qala ma'alif rahimallah wa atal aqra'a Lalu malaikat itu pun mendatangi akro, yakni orang yang dahulu punya penyakit botak yang kemudian sekarang sudah sembuh dan rambutnya sangat bagus dan indah dan sudah menjadi kaya raya. Wa atal akro, maka dia datang malaikat ini kepada si botak. Fi suratihi wa hayatihi, yaitu dalam bentuk seperti apa dirinya dan keadaannya. Maksudnya surati dalam bentuknya, bentuk seperti orang yang botak yaitu yang kepalanya botak tidak ada rambutnya sehingga nampak jelek wahai atihi dan seperti keadaannya keadaan dia yang miskin ya seperti dulu Ya ini seperti orang yang didatangi tadi Mereka datang dalam wujud seorang laki-laki yang botak kepalanya dan juga miskin tidak punya apa-apa faqala lahu misla ma qala li maka dia pun malaikat ini berkata kepada kepadanya, kepada si botak ini tadi, nislama kola lihada, seperti apa yang dia ucapkan terhadap si belang tadi. Ya. Nah, seperti itu. Faradda alaihi misla alaihi hada. Maka dia pun menjawab atau membalas kepada malaikat itu seperti apa yang dikatakan oleh si belang tadi. Apa? Intinya dia menolak diminta sodakohnya ya nah dia mengatakan ya siapa kata malaikat tadi ya bulan kamu dulu adalah botak kepalamu ya nah diminta untuk harta tidak mau tapi kemudian dia malah mengaku itu adalah harta warisan nenek moyangnya begitu seterusnya artinya dengan kata lain si botak ini punya sifat yang sama dengan si belah yaitu apa tamak bakhil dengan harta kekayaan yang ada padanya dan dia lupa pada asalnya dulu yang dia miskin tidak punya apa-apa ya nah dan diuji oleh datangnya malaikat yang miskin tadi ini datang dalam keadaan rupa seperti orang yang tidak punya apa-apa dan lupa diri ya lupa dengan keadaan semula dan dia pun menjawab bahwa itu adalah naam waris tulika birin kabir. saya warisi harta ini dari apa dari bapakku dan juga dari nenek moyangku dari kakek-kakekku begitu sehingga akhirnya apa? Dia pun menolak untuk memberi memberi uh, sedekah. Faqala maka malaikat itu pun berkata, "In kunta kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta." Jika kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikan kamu ya, nah menjadikan bentukmu seperti semula. yakni dijadikan lagi menjadi orang yang buta, yang miskin dan nggak punya apa-apa lagi. Begitu. Ini ujian buat siapa? Buat dua orang tadi. Kemudian yang terakhir, wa atal a'ma fi suratihi. Lalu apa? Malaikat ini pun datang ya, nah mendatangi siapa? A'ma, orang yang tadinya buta tadi. Fi suratihi dalam bentuknya. Maksudnya dia rupanya juga sama. Malaikat datang menjadi seorang laki-laki yang juga buta matanya seperti keadaan orang yang didatangi ini tadi dulu waktu masih buta. Nah, dalam keadaan suratihi bentuknya Ya, faqala dia mengatakan malaikat ini, rojulun miskinun, saya ini seorang laki-laki yang miskin, wabnu sabilin dan anak jalan, maksudnya orang yang musafir yang kehabisan bekal. Wa taqatta'at biyal hibalu fi sabari dan telah terputus tali-tali ya perjalananku. Maksudnya telah terputus ini habis bekal perjalanannya. Dia sudah tidak punya harta untuk melanjutkan perjalanannya. Fala bala fala bala al yauma illa billah summa bika. Maka tidak ada yang bisa ya, na'am, menolong menolongku pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau wahai bulan yaitu orang yang buta tadi. Begitu. Ini perkataan malaikat kepadanya. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Ya, aku meminta kepadamu ya dengan Allah Ta'ala atas nama Allah Ta'ala yang telah mengembalikan penglihatanmu dahulu syatan yaitu saya minta seekor kambing ataballahu biha biha di safari supaya aku bisa melanjutkan perjalananku ya artinya apa malaikat ini yang datang dalam keadaan orang yang buta dan miskin dia datang untuk minta sodakoh kepada orang kaya yang dulu dia juga orang yang buta dan miskin ya kemudian Allah mengembalikan penglihatannya maka ketika ditolongi dan diminta seperti ini minta seekor kambing karena apa kambing dia banyak sekali ya dulu dia diberi seekor kambing ya, sudah hamil tua dan sekarang berkembang banyak dan banyak begitu maka dia pun minta supaya diberi seekor kambing yang dulu telah juga diberikan Allah kepada orang tersebut apa jawabnya faqala maka orang yang kaya tadi yang yang asalnya buta, dia berkata, "Qad kuntu a'ma." Sungguh aku dahulu ini adalah buta. Qad kuntu a'ma. Ya, sungguh aku dahulu adalah orang yang buta. Faradallahu basori. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Wa Dan juga aku dulu ini orang yang fakir, orang yang miskin. Faqad aghnani kemudian Allah mencukupi aku atau menjadikan aku kaya. Ya, fakut ma Oleh karena itu apa? Fakut maka ambillah ma aku yang apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki. Maksudnya apa? Orang ini dengan rendah hati mengatakan bahwa dirinya dulu asalnya sama seperti pengemis yang datang ini, yaitu miskin. Orang yang buta lalu miskin, tidak punya apa-apa, kemudian Allah mengembalikan penglihatannya dan juga memberikan kekayaan kepadanya dan menjadikan dia kaya. Fafud masyita, kata dia, ambillah apa yang kamu inginkan dari kambing-kambingku ini. Artinya harta yang banyak, kambing yang banyak, Bus ini sudah saya berlebihan, silakan sudah ambil apa yang kamu inginkan. Artinya orang ini masya Allah betul-betul dermawan ya padahal orang yang miskin tadi pernah miskin tadi datang dia minta seekor kambing saja tapi justru dikatakan apa fakut masyita ambillah apa yang kamu inginkan ya artinya dia silakan bebas mengambil mau berapa banyaknya terserah begitu kenapa lihat ini fa la ajhadukal yauma bi syai'in akhadtahu lillahi kata Si buta lagi mengatakan, "Wallahi maka demi Allah, la ajhadukal yauma." Pada hari ini apa? Aku tidak menghalangimu bisain dengan suatu apapun tahu lillah yang dahulu kamu memberikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Si buta ini tahu sepertinya pengemis ini datang adalah sebagai ujian Allah baginya Ya, boleh jadi adalah orang yang dahulu pernah datang kepadanya. Maka dia katakan, demi Allah, saya tidak akan menghalangi kamu pada hari ini untuk mengambil apa saja ya dari harta ini yang dulu pernah kamu berikan kepadaku karena karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Faqala mendengar ini malaikat yang datang dalam keadaan orang yang miskin tadi berkata, "Amsik malaka, tahanlah hartamu." Ya, Artinya sudah tetap harta ini ada bersama kamu menjadi milikmu. Amsik alaika tahanlah hartamu fa inna mabtulitum sesungguhnya kalian ini sedang diuji oleh Allah taala. Kalian ini sedang dicoba atau diberi ujian oleh Allah taala. Ya, naam. Dengan apa? Dengan dikembalikan kesehatannya, dengan dikembalikan matanya, dikembalikan ya, rambutnya menjadi bagus, kemudian kulitnya menjadi indah, diuji. Eh malah yang dua tadi som, sombong. Sedangkan yang satu alhamdulillah berhasil diuji oleh Allah. Maka dia katakan, "Fa inna mabtulitum sesungguhnya hanyalah kalian ini sedang diuji oleh Allah taala." Faqad radhiyallahu angka dan sungguh Allah telah meridhoimu. Allah telah meridhoimu. Wasakhita ala sahibaika dan Allah murka benci ala sahibaika terhadap dua orang temanmu yang sebelumnya yaitu siapa tadi orang yang si belang dan si botak tadi ah begitu ya nah artinya apa Allah menjadikan keridoannya kepada hambanya yang dia dermawan hambanya yang tidak bakhil hambanya yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya nah karena apa lihat perkataannya orang yang buta ini yang dulu buta dia berkata sungguh saya ini adalah dahulu buta kemudian Allah mengembalikan ya penglihatanku kepada penglihatanku ah begitu berarti menunjukkan apa dia ini bersyukur mengakui kalau dirinya adalah dulu serba kekurangan dan dulu saya adalah fakir atau miskin lalu Allah menjadikan aku kaya Ya, silakan ambil harta sebanyak apa yang kamu inginkan. Pertama orang ini adalah bentuk orang yang sangat-sangat mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, orang ini adalah orang yang punya sifat dermawan. Ya, nah dalam segala hal. Sehingga dengan sebab perbuatannya tersebut ya ikhwan, maka kata malaikat, "Faqad radhiyallahu anka." Sungguh Allah telah meridhoimu wa ala sahibai dan Allah murka benci kepada dua orang temanmu tadi. Siapa itu? Dua orang yang tadi tidak bersyukur atas nikmat Allah dan juga kemudian bakhil, kikir karena harta yang kaya tadi, maka Allah pun murka kepadanya lalu dikembalikan seperti semula yaitu menjadi botak lagi, menjadi belang lagi dan menjadi miskin kembali. Wallahu a'lam bishawab. Naam, akhrajahul Bukhari Hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari. Baik, barakallahu fikum. Paham ya kisahnya di sini? Nah, insya Allah. Jadi, secara kesimpulan, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat kepada tiga orang ini sebagai ujian bagi mereka. Karena seseorang itu ikhwan manakala diuji dengan kekayaan lupa diri. Iya. Diuji dengan kekayaan lupa diri, diuji dengan kesehatan juga lupa diri. Ya, tidak bersyukur kepada Allah, dan kemudian tidak mau apa? Naam bersikap baik dermawan atau memberi pada yang lain. Nah, ini ujian. Karena itu ya kawan, benar sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, apa itu? Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu memiliki fitnah, ujian, cobaan. Wa fitnatu ummati almal. Dan fitnah yang ada pada umatku ini kata Rasulullah adalah apa? Ada pada harta benda. Nah, apa maksudnya? Fitnah pada umat ini adalah ada pada harta, yakni terkadang dengan harta inilah kita diuji oleh Allah, diperintah untuk zakat, diperintah untuk sedekah, diperintah untuk infak, mau apa tidak? Ya, terkadang ketika kita masih tidak punya apa-apa, masih miskin, ya, kita berangan-angan, andekan aku punya harta sekian, andekan aku punya ini, punya itu, saya akan sedekah, saya akan infak, saya akan menengok yatim, saya akan membantu orang miskin dan sebagainya. Tapi ketika punya harta, bagaimana? Lali kabeh. Iya atau tidak? Hah? Lupa semua. Nah, begitu. Oleh karena itu, ya, Tuhan, maka ini ujian harta itu. Ya, sebagaimana yang Allah cobakan, ujikan kepada tiga orang yang disebutkan dalam kisah dalam hadis yang mulia ini. Barakallahu fikum. Maka dari hadis ini ma'asyiral muslimin terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Barakallahu fikum. Di antaranya ma'asyiral muslimin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah pertama, ya, wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak boleh mengkufurinya, tidak boleh mengingkarinya. Nah, kenapa demikian? Karena ma'asyiral muslimin, ya, mensyukuri nikmat itu akan menjadikan ya menjadikan harta kita itu semakin barokah ya semakin barokah dan semakin bertambah-tambah nikmat tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kata Allah sungguh jika kamu mensyukuri nikmatku pasti aku akan menambah-nambah nikmat tersebut. Ya, tetapi jika kalian kufur, kalian tidak mau mensyukuri nikmat, ya inna azabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah azabku sangat-sangat pedih. Ya, sangat-sangat berat sebagaimana harus disebutkan Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang mensyukuri nikmat itu akan menambah harta, dan semakin banyak keberkahan keberkahannya. Kemudian yang kedua, faedah lain yang disebutkan dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, na'am, hadis ini menjelaskan fadilah atau keutamaan bersodakoh. Ya, fadilah atau keutamaan bersodakoh dan anjuran untuk bersikap lemah lembut bersikap lemah lembut kepada orang-orang miskin. Ya, artinya kalau ada orang miskin yang datang meminta-minta kepada kita, maka hendaknya kita bersikap lemah lembut. Ya, jangan dihardi, jangan dibentak-bentak, ya. Nah, jangan kemudian kita merasa harta kita banyak, ya. Memberikan memberikannya pun cari yang uang recehan, uang yang mungkin sudah sobek-sobek, ya gitu ya atau orang-orang yang sudah nggak dianggap atau kalau pakaian sudah bedah begitu ya atau yang jelek-jelek begitu jangan orang miskin harus dimuliakan ya nah orang-orang miskin harus dimuliakan ingat ya ikhwan boleh jadi Allah berikan kita harta dan kekayaan dengan sebab mereka dengan sebab doa mereka ya nah kita jangan merasa sombong <clears throat> Barakallahu fikum. Ya, karena orang, orang miskin adalah doanya baik. Ya, terkadang kita berikan kadang seribu, dua ribu. Masya Allah doanya bagus sekali ya. Meskipun kita tidak berharap doa mereka, balasan mereka. Ya, terkadang justru kita diberi kekayaan dengan sebab mereka. Ada orang-orang yang membutuhkan. Ya, harta kita semakin banyak. Dari situlah sumber harta buat kita, kita berikan sodako. Terus mengalir. Begitu ya. Sehingga di sini sekali lagi sodako ya ada keutamaan yang sangat besar ya nah Kemudian yang yang berikutnya ma'asyiral muslimin Iya, termasuk juga faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah nah hadis ini menjelaskan bahwa sejelek-jelek ya sifat yang ada pada diri seseorang sejelek-jelek sifat yang ada pada diri seseorang adalah sifat bakhil atau kikir atau medit ya sifat bakhil atau pikir atau medit. Saya ulangi lagi. Poin yang ketiga atau faedah yang ketiga yakni bahwa sejelek-jelek sifat yang ada pada diri seseorang adalah sifat bakhil atau pikir ya atau medit karena orang yang bakhil itu ma'asyiral muslimin ya melupakan terhadap nikmat Allah dan menghalangi dia dari mensyukuri nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu ya banyak sekali. Oh, orang-orang yang bakhil itu nanti adalah orang-orang yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kan sebutkan nanti. Ya, jadi intinya apa? Jelek-jelek sifat yang ada pada manusia itu adalah sifat bakhil atau pikir, ya. Dikarenakan apa? Karena dengan kebakilan atau pikiran menghalangi seseorang untuk mensyukuri nikmat Allah, lupa terhadap nikmat Allah, lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Karena apa? Iya. Dia merasa kurang terus. Padahal hartanya banyak. Tapi karena dia bakhil, medit, ya, nah, lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang keempat, faedah lain yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, na'am, bahwa ya, kebakhilan dan tidak mensyukuri nikmat <clears throat> sifat batil atau kebatilan dan tidak mensyukuri nikmat itu akan menyebabkan ya menyebab, menyebabkan timbulnya murka Allah Subhanahu wa taala. Iya, menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis itu dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 180. Allah katakan, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم perhatikan ini janganlah janganlah mereka mengira eh, janganlah menyangka janganlah kamu menyangka bahwa sungguhnya orang-orang yang bakhil ya terhadap harta yang Allah telah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya hal itu lebih baik bagi mereka bahkan hal itu lebih jelek bagi mereka. Sayutawwakuna ya ma batilu bihi yaumal qiyamah. Niscaya harta yang dia bakhilkan itu tadi itu akan dikalungkan pada dia pada hari kiamat nanti. Walillahi mirasus samawati wal ardh dan miliklah Allah milik Allah apa? Naam, harta yang ada, ya warisan yang dari langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, sekali lagi, harta-hartanya orang yang dahulu di dunia bakhil tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, maka akan dikalungkan dia nanti pada hari kiamat. Ya, itu menunjukkan celaan yang sangat terhadap orang yang bakhil. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kebakilan. Itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman pula dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 10. Ya. Naam, fa amman man wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil khusra. Perhatikan nih ya. Nah, kata Allah taala, ya adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya telah cukup, ya. Nah, kemudian mendustakan pahala yang baik, maka bagi mereka Allah akan siapkan bagi mereka jalan yang sulit. Ya, semua jalan-jalan yang sulit di akhirat nanti untuk bisa mendapatkan jannah dari Allah Ta'ala. Nah, apa sebabnya? Dikarenakan bakhil. Salahnya adalah bakhil. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kebakilan dari ya akhwat itu akan mendatangkan bencana khususnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu terjadi ya akhwan pada siapa? pada orang yang botak dan juga orang yang belang tadi. Yang mana Allah Ta'ala murkai mereka. Ya menjadikan mereka akhirnya hina kembali. Dikembalikan kepada keadaan yang semula yang dahulu dia botak kepalanya atau belang kulitnya dan juga dijadikan miskin kembali. Kenapa? Karena bakhil. Ya, seperti itu. Di samping itu ya Tuhan dalam hadis yang lain dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa Rasulullah bersabda ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah berhati-hatilah kalian dari kedoliman karena sesungguhnya kedoliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat wattaqus suha dan hati-hatilah kalian dari sifat bakhil atau pikir Fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Karena kebakilan itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamadahum ala an sabaku dima'ahum dan dengan sebab kebatilan itu menggiring mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka. Artinya menimbulkan apa? Pertengkaran, perkelahian, pembunuhan. Wastahallu maharimahum. Demikian pula karena Basir menjadikan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas mereka. Begitu hadisnya sahih rawahu Muslim. Perhatikan dia, wattaqus suh kata Rasulullah. Hati-hati kalian dari bakhil, kikir, medit. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum karena medit atau kikir atau bakhil itu membinasakan orang-orang sebelum kalian dan juga mengajak mereka, menggiring mereka untuk mengadakan pertumpahan darah dan sebagainya. Ini menunjukkan cukup betapa jeleknya bakhil itu ya jika ada dalam diri sifat seseorang. para fikum. Kemudian ya kuat juga faedah lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa di antara sifat-sifat terpuji yang ada pada seseorang di antara sifat-sifat terpuji yang ada pada seseorang adalah apa? jujur dan dermawan. Ya, jujur dan dan dermawan. Ini termasuk sifat-sifat yang terpuji yang ada pada diri seseorang. Ya. Naam. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Orang yang dermawan artinya orang yang banyak sedekah, banyak memberi ya dari hartanya yang dia punyai ya. Nah, meskipun sedekahnya itu sedikit, sedekah tidak mesti harus banyak. Sedekah tidak mesti harus menunggu jadi kaya. Sedekah tidak mesti menunggu jadi orang yang punya banyak banyak harta. Tidak usah menunggu, ya. Nah, dengan yang sedikit, katakanlah kita memberi buka orang yang berpuasa ya Pak. Meskipun dengan segelas air, subhanallah. Ya, ini termasuk fadilah yang sangat besar. Dan orang yang banyak sodako maka ada kabar gembira bagi kita yang demikian. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ya, Rasulullah pernah bersabda, Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Ya, tidaklah seseorang hamba dia berada di pagi hari kecuali ada dua orang malaikat yang turun ya dari langit turun ke dunia ini. Fayaqulu ahaduhum ahaduhuma. Maka salah satu dari dua orang malaikat itu berdoa. Allahumma ya Allah a'ti munfiqan halafa Ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang suka berinfak. Wa yaqulul akhar dan berdoa malaikat yang lainnya, Allahumma a'ti mumsikan talaba. Ya Allah, berikan ya kebinasaan atau kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya, yaitu yang medit, yang bakhil, yang tidak pernah bersedekah. Subhanallah, perhatikan Ya, malaikat itu, dua orang malaikat berdoa tiap pagi hari Ya, bagi orang-orang yang banyak sodakoh didoakan mudah-mudahan Allah mengganti hartanya. Kepada orang yang tidak mau bersodakoh, enggan bersodakoh, maka didoakan mudah-mudahan binasa harta bendanya. Perhatikan ya, Pak? Ya, ini termasuk menunjukkan apa? Fadilah yang besar terhadap orang yang suka bersodakoh. Dan ingat ya, Pak, Rasulullah pun mengabarkan, Mana kosot shadaqatun min malin ya bahwasanya ya nah sodakoh itu tidak akan mengurangi harta benda mana kosot sodakotun min malin sodakoh itu tidak akan mengurangi harta kita iya ini rumus yang disebutkan Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah ya kata beliau mana kosot sodakotun min malin wa mazadallahu abdan bi afin illa izzan Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla. Rawahu Muslim. Tidak akan berkurang sedekah. Eh, sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidak pula seorang hamba berbuat tawaduk karena Allah melainkan Allah semakin meninggikan derajatnya. Nah begitu. Maka ya kawan perhatikan ini. Kata Rasulullah apa? Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Dalam lafaz yang lain juga dalam hadis Rasulullah, ma naqasa malu abdin min sadaqah bahwa harta seorang harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan sebab sodakoh yang dia keluarkan. Betul. Buktikan itu. Ya, kalau tidak percaya kepada orang-orang yang sudah banyak bersedekah, ya, maka subhanallah sumber hartanya semakin terus mengalir, bertambah, bertambah, bertambah begitu. Tapi beda dengan orang yang banyak apa? Bakhil, berbuat bakhil. Nah, seperti itu. Maka untuk perhatikan, orang-orang yang bakhil ya akan terus merasa kurang, kurang, kurang hartanya, bahkan tidak barokah. Nah, begitu. Dan ingat ya, kawan, dalam hadis yang khusus Rasulullah juga ingatkan kita tentang pentingnya sodako ini, Ittaku apa? nar walau bisik kita mroh. Takutlah kamu dari neraka meskipun kamu sedekah dengan separuh biji kurma. Subhanallah. kan nih, separuh biji kurma. Kurma harus kecil ya. Kusek dibelah lagi, diparuh lagi. Hah? Berapa? Tambah kecil, tambah sedikit. Tapi meskipun ringan dan sedikit asalkan ikhlas karena Allah benar dalam tujuan dan niatnya, maka nah itu akan membebaskan seseorang dari api neraka. Fattaqun nar kata Rasulullah. Takutlah kamu dari neraka. Walau bisyiki tamrah, meskipun kamu sedekah dengan separuh biji kurma tersebut. Begitu. Nah, ini fadilahnya. Oleh karena itu, ya kawan, banyak-banyaklah kita bersedekah, ya. Meskipun tidak bisa dengan harta, sedekah bisa dengan ilmu, ya, bisa dengan tenaga, bisa dengan sumbangsih pikiran, bisa dengan nasihat, bisa dengan yang lain-lain banyak ya. Nah, lebih dengan harta itu akan lebih bagus lagi. Wallahu alam bisawab. Yang berikutnya, faedah lain yang bisa diambil dari hadis itu pula ma'asyiral ya, bahwasannya yang keenam bahwa balasan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dohir amal seseorang balasan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan dohir amal seseorang. Ya. Artinya kalau orang itu beramal baik, insya Allah akan dibalas baik. Ya. Dan beramal kejelekan, ya akan dibalas jelek. Lihat ini tadi. Ya. Nah, kepada orang yang botak kepalanya atau orang yang belah. Ya. Karena kebakilannya, Allah membalas kebakilannya dengan kemurkaannya dan dikembalikan keadaannya seperti semula. Demikian pula kepada orang yang buta matanya dengan sebab kedermawanannya, ya, dan juga kejujurannya, maka dia di, di, di, apa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Nah, al jaza min jinsil amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan jenis amalannya. Ya. Nah, siapa yang beramal soleh Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ya. Nah, Kemudian berikutnya, yang ketujuh atau yang berikutnya adalah bahwa malaikat itu mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya. Ya, dalam bentuk manu manusia, ya. Malaikat itu mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya dalam bentuk manu manusia. Itu pun juga sesuai dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan banyak kisah-kisah dalam hadis yang disebutkan seperti itu, ya. Kalau dalam hadis Jibril juga begitu, kisahnya beliau datang dalam keadaan seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, rambutnya rapi, datang tentang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Itu dalam bentuk laki-laki. Ya masih banyak riwayat-riwayat hadis lainnya. Yang kedelapan, pelajaran juga penting yang penting dihabis ini adalah bolehnya ya seseorang itu meminta-minta bila sangat-sangat mendesak dan membutuhkan sekali. Ya, bolehnya hal itu. Ini keputusan ya. Nah, bolehnya minta-minta bila sangat membutuhkan atau sangat mendesak sekali keadaannya. Baik. Tetapi yang abdol adalah hendaknya seorang itu ya menahan diri atau bersabar ya dari meminta-minta. Artinya tidak meminta-minta yang paling abdol. Jadi kalau memang tidak bisa tidak harus minta untuk sekedar mendapatkan makanan dan menghidupi dirinya saat itu ya boleh. Seperti dalam kisah hadis dua orang uh, seorang wanita dengan dua orang putrinya karena laparan kelaparan dia belum makan berhari-hari maka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha ya minta sedekah dan di Aisyah tidak punya apa-apa kecuali tiga butir kurma itu pun diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha Tiga butir kurma yang ada sekedar untuk persiapan makan Rasulullah diberikan sebagai sodako, Ya. Nah, di situ diambil faedah oleh para ulama bolehnya seseorang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terdesak untuk minta-minta sekedar kebutuhan hajatnya, yaitu kalau sudah yang hilang sudah nggak boleh lagi. Ya, bukan menjadikan minta-minta itu sebagai apa? Profesi. Iya. Menjadi apa? pekerjaan tetap. Ya. Sampai-sampai di Kediri itu ada kampung pengemis Iya, di Madura juga ada kampung pengemis. Semua minta-minta. Dan kalau sudah di kota, padahal kalau di rumahnya kampungnya sugih-sugih Ya. Dari hasil apa? Minta-minta. Pernah saya datang banyak seorang ibu-ibu tua meminta-minta. Di, di mana ini. Bu, ribon, Sepi, Mas. Sepi. Sepi yang saya pinten ya. Sepi, nggih sepi sepi ini angsal sudah ewu. Subhanallah. <laughs> kan ya sepi-sepinya minta-minta itu katanya ya sudah dapat 60 ribu ya apa nek rame pirang atus sewu sedina ha la ilaha illallah jadi pekerjaan minta-minta jadi profesi tidak boleh seperti itu nah, harap. ya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tentang masalah ini karena itu tidak boleh minta-minta sekedar kebutuhan hajat yang mendesak pada saat itu karena kita nggak lapar apa nggak makan mati atau yang lainnya maka terpaksa harus minta tidak apa kalau memang kondisinya seperti ini. Seperti dalam hadis ini ya, kisahkan pada ini juga ujian, ujian bagi eh, orang-orang yang datang. Wallahu a'lam. Yang kemudian berikutnya lagi, masih ada dua lagi. <clears throat> Faedah lain adalah bahwa keberkahan itu apabila ada pada sesuatu ya keberkahan itu apabila ada pada sesuatu akan merubah ya akan merubah yang sedikit menjadi banyak. Ya. Yang merubah menjadi sedikit menjadi banyak. Sebaliknya, ya, bila keberkahan itu dicabut dari sesuatu, maka akan merubah ya yang banyak menjadi sedikit ya atau sebaliknya wallahu alam intinya seperti itu kita lihat keberkahan orang yang buta tadi hartanya ketika dia jujur, ketika dia rajin, dermawan, bersedekah, ya, maka barokah semakin menambah-nambah harta. Dan sebaliknya orang-orang botak dan belang tadi, ya, hancur karena kebahilannya tadi. Hilang keberkahan, ya, harta maupun dirinya. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir, yang ke-10 termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, bolehnya menceritakan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu ya khususnya tentang Bani Israel ya sebagaimana Nabi banyak sekali menceritakan dalam hadis-hadisnya kisah-kisah tentang Bani Israel ya kenapa karena di dalamnya ada ibrah ada banyak pelajaran yang bisa diambil baik dalam perkara kebaikan maupun dalam perkara kejelekan ya Rasulullah menceritakan itu ya nah untuk kita ambil faedahnya mana yang baik mana yang jelek yang baik bisa kita tiru dan kita apa dan itu dibenarkan syariat maka bisa diambil sedangkan kejelekan wajib untuk ditinggalkan wallahu a'lam bissawab baik barakallahu fikum inti dan kesimpulan dari hadis ini ma'asyiral muslimin sekali lagi mengajak kita untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa banyak mensyukuri nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kita diberi Allah Taala harta banyak ataupun sedikit jangan lupa bersyukur Allah menyatakan ya naam kashkur apa wat Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kalian padaku. Kata Allah, pasti aku akan ingat kalian. Washkuruni wala takfurun ya dan syukurlah kalian kepadaku jangan kalian berbuat kufur surah al-baqarah ya ayat 150 berapa itu 52 atau 51. Di situ lihat ya. Nah, dan banyak sekali ayat-ayat mengingatkan kita untuk apa banyak-banyak mensyukuri nikmat dan dengan mensyukuri nikmat akan menjadikan kita banyak melakukan amal ketaatan. Sebaliknya, tidak mensyukuri nikmat akan menghilangkan keberkahan dan menjadikan kita binasa karenanya. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari segala kebinasaan dan kejelekan akibat tidak mensyukuri nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu ya kawan Waktu kita sudah habis dan mendekati waktu berbuka puasa. Oleh karena itu sekali lagi ya kita ambil faedah dari pelajaran hadis-hadis yang mulia ini. Nah menjadikan kita menjadi lembut hati kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat dan jangan lupa untuk banyak-banyak sedekah ya terutama pada kaum muslimin yang membutuhkan ya orang miskin demikian pula yang lain. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Wa ilaihi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.